Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya di halaman 104 ya 103 103 104 105 di 103 bagian bawah wa kana akhwatuha tanqasimu ila salasati aqsamin Kana dan saudara-saudaranya itu terbagi kepada tiga pembagian. Halaman selanjutnya 104. Aha duha yang pertama maya malu hadzal amala bila syartin. Yaitu Kana dan saudara-saudaranya yang beramal tanpa syarat. Wahia al alfazin. Itu ada empat laf, ada delapan lafaz yang pertama adalah kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara dan laisa. Sini dibahas satu persatu kana. Wahia tufidu tasafa ittisafa al-ismi bil khabari fil madhi. Kana itu memberikan faidah mensifati isimnya dengan khobar kana fil madi dalam masa lampau. Mislu kana al-bardu syadidan. Ya dulu dulu ya dingin itu sangat menusuk ya. Tapi dulu ya jadi syadidannya itu mensifati bardu pada masa lampau. Amsa wahiyatu fidut Tisofa al-ismi bil khabari fil masa. Kalau amsa itu mensifatinya pada waktu sore hari. Contohnya amsa zaidun zakiran. Zaid itu berzikir pada waktu sore. Ya. Asbaha itu pada waktu subuh mensifatinya. Asbaha al-bardu syadidan. Ya. Adha itu mensifatinya pada waktu duha. Contohnya adha Zaidun nasyitan. Zaid pada waktu duha dia rajin. Tapi selain waktu duha kita nggak tahu. Zalla itu pada waktu siang. Fin hari ya. Zalla Zaidun iman Zaid pada siang hari berpuasa. Bata itu mensifatinya laili pada waktu malam. Bata Zaidun musallian. Ya, Zaid pada waktu malam dia salat. Sara wa hiya tufidu tahawulan lismi ilal halati allati yadullu alaiha al-khabaru. Sara itu memberikan faidah perubahan isim kepada kondisi yang menunjukkan pada khabar. Soral ajinu khubzan. Adonan itu telah berubah menjadi roti. Ya. Laisa wahiyya tufidun naf wahiyya tufidun nafyal khabari anil ismi. Kalau laisa itu memberikan faidah menafikan khabarnya dari isimnya. Misal qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 36 laisa dzakaru kal unsa dan lelaki itu tidak serupa dengan perempuan. Pembagian kana wa akhwatuha yang kedua wasani ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafin yaitu yang beramal dengan syarat didahului oleh huruf nafi atau didahului oleh penafi. Wa huwa arbatu alfazin itu ada empat lafaz yaitu zala, bariha, fatia, infakka. Wa hiya tufidu al-istimrara dan dia mereka Keempat lafaz ini memberikan faidah istimrar itu senantiasa. Nahu qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jarri. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa mewasiat menasihatiku tentang tetangga. Muttafaqun alaih an Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, lihat di hadis ini zala digunakan bersamaan dengan ma yaitu ma nafi. Wa nahwa dan firman Allah yang lain dan contoh perkataanmu bariha zaidun qari'an. Dan Zaid senantiasa qari membaca. Wama amrun zakiran dan amr senantiasa berzikir. memanfaatkan fakka bakrun musallian dan bakr senantiasa salat. Sini ada bintang fawaidun wa tanbihat ya faidah dan catatan penting ya untuk poin yang kedua ini yang pertama, qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu fi qoulihi ta'ala berkata Syekh Ibnu Ibnu Utsaimin pada firman Allah taala wa kana Allahu samian basira. Dan Allah Maha melihat mendengar lagi Maha melihat. Wa ma ashbahaha dan yang serupa dengannya hadhihi laisal ma'na annahu kana fi ma madin bal la yazalu tafsirul qur'ani libni Utsaimin jilid 1 halaman 126 ya maka ayat ini atau maksud makna pada ayat ini yaitu makna kana itu bukan seperti makna kana yang telah disebutkan yaitu bermakna madi akan tetapi maknanya adalah la yazalu yaitu senantiasa jadi Allah itu senantiasa maha mendengar lagi maha mengetak, melihat bukan Allah dulu itu maha mendengar atau maha melihat ya karena itu tidak mungkin yang kedua ismukana wa akhwatiha lahu surun mukhtalifatun minha annahu yakuna isman zahiran Isimkana dan saudara-saudaranya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya bisa jadi isim kanannya itu isim zahir. Mislu contohnya kana Aliun qaiman. Ya, Ali dulu berdiri. Nah, itu isim kanannya zahir Ali. Wa yakunu dhamiran muttasilan atau isim kanannya bisa berupa domir muttasil. Contohnya kuntu qaiman, aku berdiri. Ketika kanannya dibuang menjadi ana qaimun. Wa yakunu dhamiran mustatiran atau isim kanannya itu berupa domir mustatir tersirat mislu contohnya Muhammadun kana iman Muhammad ya dia dulu berdiri maka kalau kanannya dibuang berarti Muhammadun huwa qaimun wa yakunu dhamiran munfasilan atau isim kanannya bisa berupa domir yang bersam terpisah contohnya maka iman illa anta tidak berdiri kecuali kamu. Yang ketiga, khabarukana wa akhwatiha mislu khabaril mislu khabarul mubtada'i min haitsu tanawwi wal qasa wal qisami wal qasami faqad yakunu mufradan. Khabar kana dan saudara-saudaranya itu semisal khabar mubtada dari segi jenis dan pembagiannya. Fakat yakunu mufrodan. Maka terkadang khobar kana itu ada yang mufrad. Semisal Kana Zaidun mudakiran Ya Zaid dulu adalah orang yang berzikir, maka khobar kananya mufrad yaitu mudzakiran. Waqad yakunu jumlatan fi'liyatan nahu. Dan juga bisa khabar kananya itu jumlah fi'liyah. Semisal kana Zaidun yudakirud darsa. Dulu Zaid ya Zaid uh, eh, itu meng menghafal atau menyebutkan pelajaran ya maka khabar kanannya itu yudzakiru darsa ya jumlah fi'liyah au jumlatan ismiyatan nahu kana zaidun mudzakirat mudzakiratuhu jaydatun atau ya khobar kananya itu berupa jumlah ismiyah yaitu kana zaidun muzakiratuhu jayidatun yaitu zaid yaitu bacaannya itu bagus ya waqad yakunu syibha jumlatan minal jarri wal majruri mislu atau khabar kanannya itu bisa berupa syibhu jumlah yaitu jar majrur Contohnya kana Zaidun fil baiti maka khabar kananya itu fil baiti au minaz zarfi atau mi, atau dari zorof. Contohnya kana Zaidun fauqal baiti. Zaid itu di depan rumah. Zaid di di atas rumah. Wa'lam anna khabara kana idza kana mufradan yakunu mansuban. Ketahuilah bahwasanya khobar kana ketika dia mufrad maka i'rabnya mansub. Wa idza kana jumlatan aw syibha jumlatin yakunu fi mahali nasbin. Adapun ketika khobar kananya itu berupa jumlah atau syibhu jumlah yang menyerupai jumlah semisal jar majrur atau zarf maka i'rabnya bukan mansub tetapi fi mahali nasbin dalam posisi mansub. Yang keempat Kana wa akhwatuha tusammal af'alun naqisati. Tusamma af'alan naqisata li'adami iktifaiha bimarfu'iha an mansubiha li'annaka idza qulta kana zaidun wa lam taqul qa'iman masalan kana al-kalamu naqisan lam tahsilu bihi fa'idatun lil mustami'i yanzuru al kawakibu karena dan saudara-saudaranya itu disebut fiil-fiil yang kurang atau nakis karena tidak cukup dengan marfuknya dari atas mansubnya ya seperti ketika kamu katakan kana zaidun namun kamu tidak mengatakan ko iman ya walaupun kana itu fiil dan zaidun itu marfu jadi seolah-olah itu fiil fa'il ada ada fiilnya ada fa'ilnya tapi engkau tidak mengatakan ko iman ya seperti contoh maka kalimat kana zaidun saja itu tidak cukup alias nakius dan tidak memberikan faidah bagi yang mendengarnya jadi harus disempurnakan kana ko kana zaidun ko iman baru sempurna tapi kalau kita katakan kana zaidun itu masih nakis dan tidak sempurna kalimat tersebut. Yang kelima, yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tasta'mila أن تستعمل بمعنى صار نحو قوله تعالى وكان من الكافرين boleh bagi kana amsa asbaha adha dan zalla itu beramal dengan makna soro soro tadi memiliki makna apa tahawulan bermakna berubah seperti firman Allah taala wa kana minal kafirin dan ya dua dan dia berubah menjadi bagian orang-orang kafir fasbahtum bi ni'matihi ikhwana Contohnya fasbahtum bi ni'matihi ikhwana dan mereka pada waktu pagi berubah dengan nikmatnya menjadi saudara. Zalla wajhuhu muswaddan dan wajahnya pada siang hari pada siang hari menjadi hitam. Yang zuru syarhul mufassal wa di halaman juz 6 halaman 106 dan qatrun nada halaman 186 wa hasyatu abin najah di halaman 85. Yang keenam, waradat bata fi mawdi'in wahidin minal Qur'ani fi qawlihi walladheena yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan bata itu ditemukan pada satu bentuk di Al-Qur'an itu dalam firman Allah li rabbihim لربهم wa qiyama dan dia pada malam hari itu sujud dan berdiri kiam li rabbihim pada rob mereka. Yang kedelapan lam lam yur, lam lam yarid amsa fi'lan nasikhan fil Qur'anil Karim dan tidak ada amsa sebagai fi'il na yang nasuh ya yang memansuhkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedelapan, innama ishtarata dan naf'i ala zala wa tiha li'annaha bima'na naf'i fa'idha dakhala alaiha naf fa'idha dakhala alaiha naf'i inqalaba isbatan fa'afadat al-istimraru yanzuru hasyatu abin najah halaman 85 bahwa ya masuknya huruf nafi itu disyaratkan atas zala dan saudara-saudaranya. Li'annaha bimana nafi karena zala itu memiliki makna nafi. Fa'idha dakhala alaihin nafi ketika huruf penafi itu masuk padanya ya maka dia berubah dan memberikan makna istimror atau senantiasa. Yang kesembilan, sumiyat ma ad-dakhilata ad-dakhilatu ala dama masdariyatan. Huruf ma yang masuk ya dise, disebut ya. Huruf ma yang masuk pada dama itu disebut dengan istilah ma masdariyah li'annaha tuqaddaru ma'al fi'li alladhi ba'daha bil masdari karena ya itu di ma masdariyah itu bisa ditakdirkan bersama fi'ilnya yang berada setelahnya kepada bentuk masdar wa huwa dawamu dan dia memiliki arti dawam senantiasa wa zarfiyatan dan juga bisa sebagai zorof linniyabatiha anil zarfi wa huwal muddah dan ya bisa juga sebagai ganti dari zorof yaitu mudah yaitu sejak atau senantiasa ya dia sebagai pengganti mudah ya mudah itu sejak atau zaman saat ya artinya mudah yang satu oh, yang tadi wow oh ini catatan kakinya sudah selesai maka kita lanjut di halaman 105 wasalisu ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma masdariyah az Kita lanjutkan di rekaman selanjutnya.